طيب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ يا أخونا من من يريد أن يقرأ تفضل أيوة Coba dari atasnya ya, diulang sedikit. Watori Korea tuh. yang atas Yang atasnya yang atasnya Diulang yang kemarin Yang kemarin وقد كان بعضهم يشتري الشجرة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها يدخل بها زهده وهذا هو الزهد في الزهد بإظهار ضده وهو عمل الصديقين لأنه يرجع نفسه كأس صبر مرتين وثامن وثانية أمر amaru أيوة kelas, masih dalam pembahasan tentang masalah yakni menundukkan syahwat dua syahwat syahwat perut dan syahwat kemaluan jadi manusia punya syahwat punya syahwat perut berambisi untuk makan ini, Selama dia masih sahwatnya diatur Maka akan membawa satu kebaikan Dan kebanyakan Ini susah ya diatur Artinya banyak yang melampaui batas dalam masalah makanan Sehingga tumbuhlah kemaksiatan-maksiatan Yang bersumber dari sahwat perut tersebut Dan syahwat kemaluan tersebut yakni karena sebab adanya berlebihan dalam masalah makanan kemaksiatan muncul kemudian juga penyakit-penyakit pun akan muncul dialami oleh seorang hamba ketika dia nggak bisa mengatur dalam masalah makanan maka diantara tarekoh cara untuk menundukkan sahabat tersebut jangan sampai melampaui batas sudah kita sebutkan kemarin dalam satu hadis dan juga bagaimana perkataan mu'alif Al-Alamah Ibnu Qudamah al madisi Nam Dalam hadis disebutkan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk pernafasan. Kemudian Syekh Nam menghimbau ketika dalam masalah makan hendaklah dia ketika mau makan sampai ada keinginan betul untuk dia makan. Misalnya makan nasi misalnya. Kalau dia sudah memang kepengin makan, kalau belum jangan. Dan ini bimbingan beliau. Dan ketika makan tarik tangannya yakni menyudahi makanannya. Nam, ketika sudah terasa yakni mengganjal pada perutnya, enggak sampai kenyang sekali. Masih ada sahabat masih ada keinginan untuk makan, maka ditarik tangannya, menyudahi makanan tersebut. Kemudian kita bahas selanjutnya wa tariqah Dan di antara jalan untuk melatih di dalam menundukkan syahwat perut anna man ta'awwada istihdamat istidamah istimada semi, yang mana orang terbiasa terus menerus makan kenyang. Nah ini, ini banyak ya orang yang tiap harinya makan kenyang terus nggak pernah nggak kenyang. Maka fayam bahi lahu ayukol lila min mat'amihi yasiran yasiran zaman. Maka sepantasnya bagi dia nam yakni ketika dia memang ada keinginan untuk merubah dirinya untuk menjadi baik jadi orang yang baik maka hendaklah dia lil mendikitkan sedikit dalam masalah makanan sedikit demi sedikit ma zaman bersama jalannya suatu waktu enam dikurangi sedikit demi sedikit enam dan ini yang terbiasa untuk meninggalkan total ya misalnya sudah Misalnya ditinggalkan total nggak kenyang, terus nggak kenyang, ini kadang susah maka bertahap. Sedikit demi sedikit, yasiran-yasiran berjalannya waktu yang ia alami. Mungkin bulan ini, bulan depan terus dia latih untuk mencoba dirinya makan sedikit. Illa ayyakifa ala had ala haddil tawassuti alladhi asarna ilaihi sampai kepada ini dia berdiri di atas batasan-batasan pertengahan yang telah kami isyaratkan kepadanya. Wa khairul umur awsatuha dan sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengah. Ini adalah tengah-tengah, enggak kenyang sekali dan juga enggak lapar. Karena ketika dia makan kenyang sekali juga akan berpengaruh pada nah kegiatan aktivitas dia. Nah, akan ngantuk, muncul rasa ngantuk. Ketika dia makan juga ada masih ada rasa lapar, juga akan berpengaruh pada aktivitasnya. Makan terlalu sedikit masih ya terasa lapar, perutnya masih kadang sakit. Nah, terlalu sedikit juga enggak baik. Nah, masih terasa lapar, terlalu banyak juga enggak enggak baik. Fal awla maka yang terbaik yang afdol yaitu tanawulu nak minal ibadat. Yang terbaik yang afdol adalah dia makan apa-apa yang tidak bisa mencegah dari ibadahnya, ibadah yang ia lakukan. Ini ini yang terbaik. Jadi makan dia nggak bisa mencegah ibadah-ibadah yang lakukan. Jangan sampai dia makan malah mencegah dia untuk ibadah. Nah ini, karena makannya banyak sehingga mau sholat tahajud, mau merojaah rasanya ngantuk, berat pada isya. Maghrib makan banyak atau sebelum maghrib makan banyak. Nah ini akan menghalangi, akan mencegah dia untuk merojaah untuk beribadah sholat malam, susah untuk bangun malam. Ini akan mencegah ketika dia makan yang hulu. Wa sababan li baqail kuah Dan juga yang terbaik adalah ketika dia makan hendaklah makan yakni sebagai sebab untuk tetapnya sebuah kekuatan. Ini. Ini sebab kita makan merupakan sebab sehingga ada sebab adanya suatu kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Apakah yang petani apakah yang santri, apakah yang dia seorang pegawai. Nam tetap kekuatannya. Ketika petani yang tentunya mungkin butuh makan banyak, ya ketika makan sedikit sehingga dia nggak kuat untuk bekerja. Nah ini muncul tenaga. Dia harus makan banyak. Tetap kekuatannya stabil. Ketika dia makan sedikit, kerjanya nggak semangat. Nah, karena tenaganya sangat minim, ya, energinya sangat minim ketika dia mungkin makannya sedikit. Maka disesuaikan keadaan. Falayuhissu almutanawilu bijoin wala sebain. Maka jangan seorang yang dia makan merasakan dengan laparnya dan juga jangan merasakan dengan kenyangnya. Jangan sampai dia makan ketika makan nasi misalnya, yaitu hur. Kemudian berhenti. Padahal masih lapar. Ya jangan juga. Ya, jangan demikian. Karena nanti akan mengganggu aktivitas dia. Lagi sholat, ingat makan. Nah, lagi belajar, pikirannya makan. Ya karena pengaruh perutnya masih lapar. Tadi makanya paling baru mungkin tiga sendok atau empat sendok. Dan juga wala sab'in dan juga jangan kenyang. Ini. Seorang yang dia makan jangan lapar dan jangan terlalu kenyang. Tengah-tengah. Wahina idin yasihul badana. Maka ketika itu ketika dia bisa menjalankan yang seperti ini maka akan sehat badannya. Akan sehat watastami'ul himmah dan juga akan terkumpul yani himmahnya ini agenda-agenda yang akan dia agendakan untuk nanti jam sekian jam sekian akan terkumpul dengan pikiran yang jernih yasfu fikr pikirannya akan suci akan jernih untuk dia ber, berpikir nah ini ketika dia bisa mengatur hal makanan wa mata zada fil akli maka kapan saja dia menambah menambah kadarnya dalam masalah makanan arathahu kathratul naum maka akibatnya adalah akan mewariskan badannya yaitu banyak ngantuk banyak tidur ini ini warisan akibat ketika banyak makan adalah rasa kantuk kemudian tidur banyak tidur akibatnya wa dihn dan juga akan bodoh ya pikiran dia cara berpikirnya dia akan pandir akan bodoh balada ya balada bukan negeri ya bukan negeri tapi balada suatu kepandiran suatu kebodohan pada benaknya dia dalam pikiran dia ketika makan banyak wadalika bitaksiri buhari fil dimak yang demikian tersebut kok bisa demikian adanya suatu kebodohan cara berpikir adanya banyak rasa ngantuk kemudian tidur karena yakni bitaksir banyaknya buhor asap di dalam otak-otaknya hatta yuhotti makal fikri sampai menutupi tempat-tempat dia cara berpikirnya wa ilf dzikr dan juga tempat-tempat dia berzikir. Naam, hatinya akan tertutupi. Dan lebih parahnya lagi yaitu wayaslabu amradon ukhor akan melahirkan akan menciptakan muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Penyakit-penyakit fisik yang akan ia timpa ketika dia berlebihan dalam masalah makanan. Nah masalah ya. Ini Syekh Mu'alif membimbing kita untuk hidup sehat bagaimana yakni dengan cara mengatur dalam masalah makanan. Waliyah dari man taraka dan hati-hatilah orang yang dia meninggalkan suatu minasyahawati dari sebuah sahabatnya anta tatarraqa ilaihi afaturiyah Hati-hati ketika mungkin dia ingin meninggalkan syahwatnya, berusaha untuk hidup suhud misalnya. Nah, hati-hati yakni dari sebuah musibah-musibah ria yang akan melanda pada dirinya. Nah, Hati-hati ketika dia ingin meninggalkan syahwatnya. Ketika dia ingin meninggalkan suatu makanannya atau mungkin sebuah pakaiannya ia tinggalkan. Jangan sampai ya ini musibah ia terima adanya sebuah penyakit hati ria muncul pada dirinya. Nah, misalnya bagaimana? Mungkin ya dia apa? Keinginan sahabatnya ingin beli pakaian yang bagus. Nah, keinginan ingin beli pakaian yang bagus. Kemudian khawatir nanti dicemooh sama yang lainnya. Diolok-olok. Dibilang, "Wah, kamu bergaya," misalnya. "Wah, kamu apa? Sok. Wah, kamu orang gini gini gini gini." Kemudian dia tinggalkan, enggak jadi beli pakaian tersebut. Ini meninggalkan sahabatnya, meninggalkan sebuah keinginan yang ia inginkan, sebuah pakaian ataukah sebuah makanan tinggalkan karena manusia. Nah ini, ini jangan sampai menimpa seorang muslim yang dia ingin berusaha ingin menjadi orang yang disebut orang yang betul-betul nam yang dibimbing oleh Islam. Waqad kana ba'duhum yashtari asyahwata yu'allikuha fi baitihi wa zahidun fiha. Dan sungguh sebagian mereka nah ini mereka membeli syahwat. Membeli syahwat. Syahwat dibeli. Apa maksudnya? Membeli satu keinginan-keinginan yang ia inginkan. Mungkin ingin beli ya mesin cuci atau ingin beli setrika atau mungkin beli mesin jahit dan sebagainya. Ini namanya syahwat, keinginan. Manusia ingin ini, ingin itu dan sebagainya. Banyak keinginan-keinginan syahwatnya ia kepenginan. Ayo alikuha dan menggantungkannya. Artinya membiarkannya, tidak menggunakan apa yang ia beli. 6. Di rumahnya. Bahwa zahidun fiha, dialah orang yang zahid. Orang yang zahid di dalamnya. Yasturu biha zuhduhu. Dia menutupi dengan perbuatannya Nah, kesuhudannya. Kesuhudannya dia, ia tutupi. Nah, jadi biasanya kalau orang suhud kan identik dengan hal-hal yang kurang. Rumahnya sederhana, nggak punya apa-apa. Enam, rumahnya dari bambu, bukan dari gedung, bukan dari keramik, bukan. Ini identiknya demikian. Orang yang suhud, orang yang memang betul-betul secara dohir kelihatan ya secara dohirnya. Nah, ini tidak. Ya. Cuma sebaliknya dia menampakkan ya, ini berpenampilan tidak suhud, tapi sebenarnya dia suhud. Ingat, suhud itu adalah amalan hati. Nah, suhud itu adalah amalan hati, bukan amalan anggota badan. Adapun anggota badan ini yakni yakni akibat ketika hatinya sudah beramal ya sikoh kepercayaan kepada kepercayaan kepada Allah Taala sangat tinggi nah maka akan muncul tuhirnya demikian demikian demikian nah ini karena memang dunia rendah sehingga dia ketika dia memiliki sebuah barang memiliki sebuah dunia digunakan untuk kepentingan Allah Taala sehingga untuk dunianya dia di nomor kan Nah, di sini orang yang suhud dia menutup nutupi kesudahannya kesuhudannya menutupi dengan perbuatannya. Enam. ketika dia mungkin beli kulkasnya atau beli mesin cuci atau mungkin beli mobil dan sebagainya. Enam. ternyata biasanya kalau orang beli demikian kan untuk senang-senang kebanyakan orang. Maka ini bukan suhud. Tapi orang ini karena dia yakin dengan janji Allah Taala, dia yakin dengan apa yang Rasul tunjukkan ketika dia memamalkan surat ini manusia akan cinta kepadanya dan juga Allah akan cinta kepadanya dia betul-betul yakin percaya maka apa yang ia beli sebuah mungkin barang yang berharga mungkin mobil atau mungkin yakni suatu dia punya bisnis perdagangan yang sangat besar secara dohir wah maju usahanya tapi masya Allah penggunaannya untuk kepentingan kaum muslimin. Setahun beli mobil, ya, setahun beli truk untuk ngangkut barang-barang, mungkin roti, snack-snack, lainnya. Dan untungnya sama sekali dia nggak mengambil kecuali sekedar untuk kehidupan keluarganya secukupnya. Untungnya banyak. Nah, tapi untuk kepentingan kaum muslimin hatinya sikoh dengan Allah Ta'ala tetap rumahnya sederhana dia memilih dan seandainya dia mau apa membangun rumah yang megah mampu dia mau memiliki mobil yang banyak mampu dan memang dia membeli tapi untuk usaha-usaha dan kepentingan kaum muslimin ketika dia membeli barang-barang seperti mobil dan sebagainya Nah, dan rumahnya mencukupkan sekedarnya tidak berbagus bagusan. Ini karena hatinya terkait dengan hati yakni sikatun billah. Maka yakni Sulaim apa? <clears throat> siapa seorang tabi'in? Salamah. Salamah siapa bin? Siapa? Yang Abu Hazim Salamah bin Dinar. Ayo. Enam. Seorang tabi'in Salamah bin Dinar. Beliau orang yang zahid, orang yang betul-betul zahid. Enam. Mata kalau ditanya, ya alim. Pada orang-orang ditanya, ma maluka. Apa harta engkau wahai enam Salamah bin Dinar? Ya Syekh maka beliau menjawab, "Nam malani la akhafu ma'ahuma al fakro Dua harta, ya. Apa harta wahai Salamah bin Dinar? Dua, kemudian beliau menjawab, "Dua harta yang mana saya enggak takut selama dia bersama saya." nggak takut kemiskinan, nggak takut kefakiran selama dia bersama saya. Nah, kemudian beliau menjawab berikutnya, harta saya adalah sikatun billah wa ya'su mimma edinas. Harta kedua harta saya adalah yakni sikoh dengan Allah Taala dan juga al-ya'su putus asa dengan apa-apa yang ada di tangan manusia. yang dia mengharapkan apa-apa yang ada di tangan manusia betul-betul dia menggantungkan kepada Allah Taala. Sikoh kepercayaan yang sangat tinggi apa yang ia amalkan apa yang ia gunakan untuk kepentingan Allah Taala pasti akan diberi pahala yang sangat besar dan nggak mengharapkan pada manusia sama sekali menggantungkan kepadanya sama sekali tidak Kemudian kalau begitu apa engkau nggak takut kemiskinan? Ya ini nggak punya harta, nggak punya ini dan itu. Kemudian beliau menjawab, an akhaf wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara. Saya takut ini ya. Kenapa saya takut? Kok Tuhan saya, Rob saya, Maulaya, ya Tuhan saya, Rob saya yang dia memiliki, harta yang ia miliki yaitu langit dan bumi. Dan di antara keduanya dan apa-apa yang ada di dalam bumi tersebut, mama tahta saro. Kenapa saya takut? Nah ini, ini pernyataan seorang alim dari kalangan tabi'in Yunus Salamah bin Dinar ketika ditanya oleh para murid-muridnya. Nah, demikian. Kemudian kita bahas berikutnya wahada huwa zuhdu suhdi. Maka inilah dia orang yang suhud di dalam kesuhutannya. Dia suhud ya, enggak menampakkan kesuhutannya. Itu yang suhud yang sebenarnya. Nah, hatinya betul-betul suhud dan juga prakteknya Nam kadang enggak menampakkan kesuhutannya. Bidhari ditihi dengan menampakkan kebalikannya wa huwa amalu siddiqin itulah yakni amalan para orang-orang yang benar imannya orang yang sidik orang yang jujur imannya itulah orang yang yang sebenarnya enam sekilas ya biasanya suhud adalah menampakkan memang yang sangat sederhana dalam masalah pakaian biasanya demikian kebanyakan ya di atasnya lebih lagi ini menampakkan apa sangat akan sangat megah Orang menilai, wah ini orang kok kaya sekali. Enggak suhud. Padahal apa yang ia miliki, kekayaan ia, kekayaan yang ia miliki bukan untuk dirinya, bukan untuk pribadi dia, bukan untuk keluarga dia, tapi betul-betul untuk fi sabilillahi taala. Nah, demikian. Li'annahu yuzari'u nafsahu ka'si sabri maratain. Karena dia Naam, yakni menuangkan jiwanya yakni seperti di dalam bejana kesabaran dua kali. Wasannya amarru dan yang kedua adalah lebih pahit rasanya. Yang pertama hatinya, enam dia sujud dengan Allah Taala kepercayaan yang sangat tinggi. Dan yang kedua adalah dia menampakkan hal-hal yang sebaliknya, yang ini sangat jarang untuk dilakukan oleh seorang muslim. Nah, demikian. Ini Kak Si sabri marotain, ya kesabaran dua kali. Nah, dia kokoh di dalam kesikohan kepada Allah Ta'ala dan menampakkan amalan-amalan yang sebaliknya, menampakkan tidak suhud, tapi dia betul-betul suhud. Demikian. Wallahualam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kita baca. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna tafadhalu Habitakumullah